warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaAllah mulai malam hari ini, kajian Rebu, saya tetapkan kajian ToriQoh Alawiyah. Ya, kajian tentang ToriQoh Alawiyah. Apa itu ToriQoh dan apa itu Alawi dan seterusnya dan seterusnya. Biar semuanya menjadi jelas dan nggak ada orang lagi yang bingung atau salah paham tentang apa itu torikoh. Kita akan bahas dulu torikoh itu apa gitu ya. Apa dan mengapa seseorang e, hendaknya bertorikoh. Secara bahasa torikoh itu dapat berarti jalan. Torikoh dapat berarti jalan atau metode atau sistem eh, atau sis sistem atau cara jalan metode sistem cara kemudian toriko juga berarti perjalanan berarti perjalanan atau aturan hidup ya, atau aturan hidup atau lintasan seperti kalau kita lagi lihat balapan itu ya ada lintasan atau garis secara bahasa garis itu ya juga disebut tariqah kemudian pemimpin sebuah suku pemimpin sebuah suku itu juga disebut tariqah uh, juga berarti sarana sarana untuk mencapai sebuah tujuan itu disebut juga tariqah definisi tariqah secara bahasa ini dapat kita temukan dalam kamus munjid atau mu'jamut talab Nanti akan diuraikan itu Torekoh secara bahasa. Kemudian Torekoh dalam arti jalan. Ya, Torekoh dalam arti jalan. Kita bisa temukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya wahyu Allah dalam surat Al-Jin. Ayat yang 16. Ya, surat ke-72 ayat 16 surat Al-Jin. Wa an lawistaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqah dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu. Ya. Wa an taqamu alat tariqah. Ya, Tariqah dalam arti jalan juga disebut dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat yang ke-11. Kalau tadi ayat yang 16, sekarang ayat yang ke-11. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Ya, disebut di situ ada toroiko ada jamaknya toriko Adalah kami menempuh jalan yang berbeda, beda. Kemudian dalam surat Toha, surat 20 ayat 104. Nahnu a'lamu bima yakuluna id yakulu amthaluhum tariqatan in labithum illa yauma. Di situ juga disebut kata tariqah yaitu dengan kalimat amthaluhum tariqatan Ya, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanya sehari saja. Inlabitum illa yauman. Yang berkata seperti itu siapa? Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka. Torikoh dalam arti jalan. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 17. Surat 23 ayat 17. Walakat khalaqna fawqakum sab'at tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Di situ juga disebut kata tara'iqa. Jamaknya tariqah yang artinya uh, tujuh buah tujuh buah langit dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan. Ya, tujuh buah jalan. Tujuh buah jalan itu adalah tujuh buah langit. Itu disebut juga kata tariqah. Kemudian Eh, menurut Syekh Abdul Razak Al-Kasyani, ya, Syekh Abdul Razak Al-Kasyani, beliau menyatakan toriko adalah jalan khusus. Toriko adalah jalan, tapi jalan khusus yang ditempuh oleh para salik, yang ditempuh oleh para salik dalam perjalanan mereka menuju Allah. Jadi jalan khusus yang nempuh namanya salik, ya. Ya salik ini menempuh jalan khusus tadi untuk menggapai keriduan Allah. Ya, yaitu ya, yaitu dengan melewati jenjang-jenjang tertentu dan meningkat dari satu makom ke makom yang lain. Jadi ada jenjang-jenjang yang dilewati, nanti pangkatnya juga naik dari satu makom ke makom yang lain. Itulah torikoh. Jadi torikoh adalah jalan. Ya tetap jalan, jalan yang khusus. Dalam buku yang berjudul Al-Kibritul Ahmar wal Iksirul Akbar, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus radhiyallahu anhu menyatakan. Jadi kakek saya, kakek saya yang paling atas namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Itu seluruh Habib Al-Aidrus nasabnya kembali ke Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Beliau punya satu buku tipis. Banyak karyanya di antara satu buku tipis yang berjudul uh, Al-Kibritul Ahmar. Sangat terkenal nih, Kibritul Ahmar. Beliau menyebutkan, menurut para sufi, syariat adalah ibarat sebuah kapal. Jadi syariat itu adalah sebuah kapal. Syariat itu apa? Itu ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji. Ya. Itu adalah ibarat sebuah kapal. Nah, toriko, ya, toriko adalah lautannya. Jadi toriko adalah lautannya. Sedangkan hakikat atau hakikoh adalah permata yang berada di dalamnya. Ya, permata yang ada di dalamnya. Jadi ada kapalnya, ada lautnya, terus di dalam laut ada per permatanya. Barang siapa menginginkan permata, siapa yang ingin dapat permata tadi, ya dia harus naik ke kapal. Ya dia harus naik kapal, Kemudian dia harus menyelam lautan. Baru nanti dia memperoleh permata. Jadi tidak mungkin orang yang bertorikoh kok kemudian meninggalkan syari syariat. Intinya di situ. Jadi torikoh itu menempuh syariat. Ya, menjalankan syariat itulah yang namanya tori torikoh. Kewajiban pertama penuntut ilmu adalah mempelajari syariat. Ini masih ucapan Habib Abdullah bin Ubagar Al-Idrus. Kewajiban pertama penuntut ilmu adalah mempelajari syariat. Yang dimaksud dengan syariat adalah semua perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Seperti wudhu, sholat, puasa, zakat, haji Mencari yang halal, meninggalkan yang haram Dan berbagai perintah serta larangan lainnya Seyukianya seorang hamba menghiasi lahirnya dengan pakaian syariat Hingga cahaya syariat tersebut bersinar dalam hatinya dan kegelapan insaniahnya sirna dari hatinya, akhirnya dia dapat menempuh tariqah dan cahaya tersebut dapat selalu bersemayam dalam hatinya. Jadi seorang hamba ini kita-kita ini harusnya begitu. Harus punya ilmu syariatnya. Ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji harus harus punya. Semua ilmu tentang yang halal, ilmu tentang yang haram harus punya. Kemudian kalau udah punya, zahirnya dihiasi dengan semua itu. Jadi dohirnya melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Nah otomatis nanti hasil dari pengamalan dohir menyebabkan hati ini ber, bersinar. Baru nanti dapat yang namanya nur. Ya, nur nanti akan menyinari dia jalannya, depannya disinari, kanannya disinari, kirinya disinari, belakangnya disinari. Ya. Dia akan tersinari dengan cahaya cahaya tersebut. Kalau udah seperti itu, maka kegelapan insania, sifat-sifat kemanusiaan yang buruk itu, yang sifatnya nafsu, yang ngajak berbuat yang nggak baik, nafsu yang sifatnya berlebih-lebihan, nafsu yang selalu apa ya, amarah bisu, ngasih instruksinya yang nggak beres, nggak beres, yang nggak baik, nggak baik, akan sirna dengan sendirinya kalau cahaya itu sudah ter terbit, kalau cahaya itu sudah ber, bersinar. Nah, torikoh Katanya Habib Abdullah bin Bakar idrus Toriko adalah pelaksanaan takwa dan segala sesuatu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Jadi pengamalan sholat, pengamalan zakat, pengamalan zikir, pengamalan cari uang dengan cara yang halal, ya. pengamalan ilmu-ilmu bahir itu, itulah yang namanya toriko. Ya, itulah yang namanya toriko. Seperti usaha untuk melewati berbagai jenjang dan makam. Setiap makam memiliki tarekat tersendiri. Nah, ada makom namanya makom sabar. Nanti ada makom namanya makom syukur. Ya, ada makom makom ridho. Nah, upaya untuk melewati makom-makom tadi, pengamalannya itu, lah itulah yang disebut juga sebagai tori torikoh. Nah, setiap guru sufi memiliki torikoh yang berbeda. Ya, setiap guru sufi memiliki torikoh yang berbeda. Setiap guru akan menetapkan torikotnya sesuai makom dan halnya masing-masing. Jadi setiap guru jangan khawatir ya, nanti kita bahas. Ini tulisan saya beberapa tahun silam nih. Ini buku ini sudah tidak saya terbitkan. Soalnya akan saya terbitkan lagi. Ini sudah nggak ada cari, susah nih. Eh, susah. Uh, setiap guru sufi memiliki tarekat yang berbeda, beda. beliau menetapkan setiap uh, eh, tarekat sesuai makom dan halnya masing-masing. Di antara mereka ada yang tarekohnya duduk mendidik masyarakat. Duduk mendidik masyarakat, jadi guru. Torikohnya lewat ngajar, lewat ceramah-ceramah. Ya. Di antara mereka ada yang torikohnya banyak baca wirid dan mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah, dan berbagai ibadah lainnya. Ada yang nggak ceramah, nggak ngajar. Tapi hidupnya zikir, wirid, ya puasa, zikir, wirid, puasa, sholat. Torikohnya itu. Gak bisa disamakan. Yang begitu, jangan disuruh begini. Ya yang yang begitu jangan disuruh bagi begini. Yang begini jangan dipaksa jadi bagi begitu. Bib nggak usah ceramah, Bib. Tinggal aja di bawah tanah udah zikiran terus. Ya, nggak usah ketemuin tuh murid-murid nggak usah ditemuin. nggak bisa. Torikohnya sendiri-sendiri, jalannya untuk dia men mencapai ridho Allah, untuk mendapatkan kedekatan di sisi Allah, itu setiap orang berbeda, berbeda-beda, sesuai dengan makom dan halnya. Nah, kalau misalnya saya sekarang makomnya lagi makom ngajar, jangan disuruh makomnya zikir. Nanti ada ada waktunya. Nanti ada waktunya mungkin saya berhenti ngajar. Eh berhenti ngajar. Udah sampai pada makomnya, sekarang udah duduk di kamar aja zikiran, wiritan. Mungkin akan ada itu. Ada waktunya, ada saatnya. Dan tergantung halnya, kondisi spiritualnya. Kondisi spiritualnya kalau memang dia harus Harusnya zikir ya zikir, harusnya ngajar ya yang ngajar. Setiap orang beda-beda. Ada yang torikohnya melayani masyarakat. Torikohnya nggak cari ilmu, nggak ngajar ilmu. Torikohnya bukan zikir, bukan wirid. Torikohnya melayani masyarakat. Melayani masyarakat bagaimana? Ya, seperti memikul kayu bakar atau rumput serta menjualnya ke pasar dan kemudian hasilnya ia dermakan. Jadi ada guru sufi itu yang torikohnya gitu cari kayu bakar di hutan, cari rumput di apa ilalang gitu ya, dijual di pasar, dapat duit, duitnya disodakohkan, kasihkan orang-orang. Ini torikohnya gitu. Dia dekat sama Allah dengan cara seperti seperti itu. Torikoh dalam arti jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hakikat adalah sampainya seorang ketujuan. Jadi torikoh tadi kan jalan. Kalau hakikat lewat laut tujuannya cari permata di dalam nyelam dapat. Nah, dia jalan dari Solo mau ke Jogja. Ya udah sampai Jogja udah nyampe berarti. Lah caranya bagaimana torikonya? Mungkin naik pesawat Solo Jogja mungkin gitu ya. Kalau ada, mungkin dia naik naik bis, mungkin bawa mobil sendiri, mungkin naik naik motor, jalannya juga beda-beda. Nah, hakikat itu pokoknya sampai tujuan. Ya, sampai tujuan itu namanya mencapai hakikat. Nah, ketika dia e, sampai tujuan akan menyaksikan cahaya tajalli. Akan menyaksikan apa ya? sebaran-sebaran cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Harithah. Sayyidina Harithah. Ketika Rasulullah mengatakan setiap kebenaran ada hakikatnya. Lalu apakah hakikat keimananmu? Ketika Sayyiduna Haritha itu berkata, "Di pagi ini wahai Harithah, bagaimana kondisi dirimu?" Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan billahi haqqon. Asbahtu mu'minan billahi haqqon. Pagi ini aku betul-betul menjadi seorang yang beriman kepada Allah taala. Maka Rasul mengatakan untuk setiap hak tadi hakikoh. kau mengatakan aku betul-betul seorang mu mukmin, Nah itu harus ada buktinya, nggak asal no, ngomong. Nah, Rasul maka menanyakan, sekarang mana bukti atau hakikat daripada kebenaran keimananmu tadi, ucapanmu tersebut? Nah, Sina Harita menjawab, menjawab, aku palingkan diriku dari dunia sehingga batu dan lumpur, batu dan lumpur, emas maupun perak sama saja bagiku. Di siang hari aku berpuasa, sedangkan di malam hari aku bergadang sholat malam. Keteguhan harita dalam megang agama Allah serta menjalankan perintahnya adalah syariat. Kehati-hatian dan semangatnya untuk beribadah di malam hari, haus di siang hari, dan berpaling dari segala keinginan nafsu adalah torekoh. Sedangkan tersingkapnya berbagai keadaan akhirat kepada harita adalah hakikat. Dalam sebuah riwayat itu kan, kalau kita uh, kaji, Sina Haritha itu sampai bisa melihat, aku melihat bagaimana orang-orang di surga menikmati sur surga. Itu kalau kita baca kelengkapan hadisnya. Jadi bagaimana kemampuan Sina Harithah melihat semua itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih itu adalah hake, hakikat. Tapi torikohnya apa? Malam sholat, puasa sih, eh, e, siang puah, puasa. Kemudian dia punya ilmu ya, dia punya ilmu tentang ketakwaan. Itu namanya syariat, pelaksanaannya namanya tori Torikoh hasilnya namanya haki, hakikoh. Dalam sebuah kajian di kota Solo, Jawa Tengah, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid telah menjelaskan sejarah terbentuknya torikoh tersebut. Ya, Umar pernah menjelaskan sejarah terbentuknya torikoh tersebut. Berikut saduran ceramah ilmiah beliau. Ini ceramah ilmiah ini uh, pernah saya kutip ya pada hari Rebu 15 Februari 2006. Ya, Rabu, ini Rebu ini ya. 15 Februari 2006 di gedung pertemuan di Ponorogo. Jadi Umar menjelaskan tentang Torikoh. Saya itu sebagai narasumber di sekolah tersebut. Ada lumayan sih, sekitar dua halaman ya. Sekitar dua, dua halaman. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan rebu yang akan datang penjelasan ceramahnya Habib Umar tersebut. Sekarang kita akan bahas apa yang sudah saya baca ini. Sampai di sini kira-kira uh, jelas atau mumet? Eh, ya, jelas ya mumet gitu kan ya. Maksud saya begini. Orang itu berjalan pengen sampai tujuan. Betul kan? Berjalan pengen sampai tujuan. Nah, kalau tujuannya aja tujuannya aja nggak ngerti terus bagaimana dia berjalan? Tujuannya nggak ngerti bagaimana dia akan ber, berjalan. Setiap setiap sufi itu sudah tahu tujuannya. Setiap muslim itu seharusnya menjadi seorang sufi. Ya, karena setiap muslim itu seharusnya sufi dan setiap sufi adalah mus muslim. Jadi jangan dipisah-pisahkan sufi seperti seakan-akan bukan mus muslim. Sufi itu orang yang meng mengamalkan ajaran Islam lengkap. Ya, Islam, iman dan eh ihsan. Tiga, tiga rukun iman ini, eh, tiga rukun Islam ini, eh, tiga rukun agama ini betul-betul di, dijalankan. Jadi ada Islam, ada iman, ada eh ihsan. Kebanyakan orang kan enggak. Islamnya jalan, imannya enggak. Ya, Islamnya jalan nanti imannya enggak. Ada lagi yang imannya jalan, Islamnya enggak. Jadi cuma eleng dong, yang penting eleng sama Allah, eleng ada malaikat, eleng surga, eleng neraka, cuma eleng ingat dia. Tapi dia enggak jalankan tuh yang namanya sholat, puasa dan lain sebagainya. Ini namanya juga bukan bukan orang yang menjalankan agama. Orang yang menjalankan agama harus tiga ini dijalankan. Islamnya jalan, imannya jalan, ihsannya juga jalan. Nah, sufi ini yang menjalankan tiga-tiganya secara serempak. Tidak dibagi-bagi, Islam dulu nanti iman, dia ya tidak. Ketika dia menjalankan sholat, ya sholatnya itu iman kepada Allah, kepada Rasulnya, hari akhir, semua lengkap. Rukun iman enam itu betul-betul di, diyakini. Kemudian ihsannya jalan. Sholat seakan-akan melihat Allah atau dilihat sama sama Allah. Ketika sodako, ketika macam-macam amal, selalu menyertakan tiga hal. Islam, iman, ihsan. Itu namanya sufi. Makanya setiap muslim seharusnya itu sufi. Dan setiap sufi pasti dia mus muslim. Enggak mungkin yang yang lain. Nah, sufi itu setiap kali melangkahkan kaki ngerti saya berjalan, tujuan saya Allah. Enggak ada tujuan yang lain. Setiap melangkahkan kaki tahu tujuan saya Allah. Sementara kita baru langkah awal udah gagal. Tujuannya cewek. Tujuannya pangkat. Tujuannya duit. Tujuannya ketenaran. Tujuannya bla, tujuannya bla, tujuannya bla. Nanti kalau dijawab oh Allah tuh akhir Ustaz. Habib Yai Allah akhir. Kenapa? Allah tuh berarti kan kalau udah ikhlas, ikhlas itu akhir. Allah berarti kalau udah ikhlas, ikhlas itu akhir. Padahal ikhlas itu langkah awal. Innamal a'malu binniat. Amal itu pondasinya adalah niat dan niat itu adalah ikhlas. Hanya Allah tujuannya. Nah, sufi ngerti tujuannya Allah. Nah, yang jadi masalah tujuannya sudah ngerti. Nah, terus caranya sampai ke sana bagaimana? Lah itu yang dibahas. Ya, caranya sampai ke ke sana. Tujuannya sudah Allah, tapi caranya sampai ke sana bagaimana? Itu di dibahas. Nah, cara untuk sampai ke sana itulah yang disebut thoriqah, jalan metode, sistem, ya kan, lintasan dan lain sebagainya tadi sudah saya sebutkan. Itulah toriko. Nah untuk untuk sampai ke sana dibutuhkan yang namanya ilmu, kan ilmu syariat tadi itu, mau puasa macam-macam. Nah ilmunya sudah ada, tapi caranya biar biar ilmu ini bisa diterapkan dengan bagus bagaimana gitu kan? Nah itu namanya tori Contoh, jenengan tahu ilmu sholat duha, tahu ilmu sholat tahajud, tahu ilmu istighfar, tahu ilmu tahlil, tahu ilmu tasbih, tahu ilmu tahmid, tahu kan? Tahu ilmu takbir, keistimewaan tahlil, keistimewaan istighfar, keistimewaan solawat, tahu semuanya, keistimewaan soda, sodako. Tapi nanti yang menjadi jalan kita mendapatkan ridho Allah yang mana? Nah, tiap orang itu beda-beda, gak sama. Udah kamu duduk istighfar saja, nah bisa. Ada orang suruh duduk istighfar terus tuh nggak nyambung-nyambung tambahan, tidur. Tidak ya, ada apa namanya nggak menyebabkan dia justru dekat sama Allah, tidak nyambung dia. Tapi ada orang yang torikohnya itu nyapu, nyapu latar, nyapu latar. Dengan nyapu latar dia bersemangat. Ya, nih saya bersihkan halaman masjid nih. Semangat dia, nyambung hatinya sama Allah tuh. Dengan menyapu halaman masjid. Contohnya seorang wanita yang yang biasanya nyapu masjidnya Rasulullah SAW itu ya itu kan tidak pergi jihad, dia nggak puasa Senin Kemis, kan bukan itu yang di, di, ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Bukan kan? Dia nggak nggak sodako, enggak. Tapi yang ditonjolkan dia menyapu masjid Nabi Muhammad SAW. Maka ketika meninggal dunia didatangi makamnya oleh Rasulullah SAW. Torikohnya nyapu masjid. Nah, ini mursyid nyapu masjid. Siapa yang mau jadi mursyid nyapu masjid nih? kalau Belum ketemu nih kan mursyid yang seperti ini. Nah, ini sahabiah yang luar biasa. Ada lagi seorang sahabiah kalau kita lihat di Sahih Bukhari. Itu torikohnya setiap habis sholat Jumat masak makanan, ya masak makanan. Nanti sahabat kalau habis sholat itu disubi makan gratis. Ya cuman banyak kuahnya gitu, tapi sedap gitu. Subi makan gratis. Torikohnya ngasih makan habis Jumatan. Dan itu yang dikangen nih oleh para para sahabat. Ya, ada lagi yang torikohnya ngasih makan orang. Tapi nggak cuma hari Jum, Jumat gitu ya. Dia lebih sering ngasih makan orang. Lah ada lagi yang torikohnya itu ngaji. Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu itu sahabat yang torikohnya baca Al-Qur'an. Yang lain baca Al-Qur'an, tapi nggak seperti Abu Abu Musa. Abu Musa itu fokusnya ngaji terus sampai buat semaan Al-Qur'an di di rumahnya. Nanti ada lagi sahabat yang torikohnya adalah jihad. Pokoknya berangkat perang. Pokoknya ada perintah perang, berangkat ya Rasulullah. Ini metodenya mendekatkan diri dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang yang torikonya itu adalah sholat malam, puasa, sholat malam, puasa. Seperti Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Itu kan torikonya sholat malam, puasa, sholat malam, puasa. Rumahnya pendek, kalau berdiri sampai kejeduk gitu ya. Sampai langsung apa namanya kepalanya kena atap itu, saking zuhudnya di di dunia. Tapi ada yang torikohnya itu e, dengan bermewah-mewah. Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu torikohnya bukan melarat-melarat. Bukan miskin-miskin. Torikohnya justru kendaraan bagus, rumah bagus, ya, keramik yang ba yang bagus, ya, bentuknya semua bagus, kendaraan yang super hebat itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, umat Rasulullah juga begitu, tidak bisa disamakan. Maksa satu orang harus sama, tidak bisa jalan menuju Allah sebanyak jumlah nafas manu, manusia. Tidak bisa. Nah kalau sholat wajib pasti semua sama. Sholat lima waktu nggak ada. Toriko saya ini sholatnya tujuh waktu. Wah geladrah itu. Ya sholatnya tetap lima, lima waktu. Cuman metodenya nanti beda, beda. Karena itu muncul toriko zikir. Ada orang yang torikonya zikir kan? Nah torikoh zikir ini pun nanti bentuknya beda-beda. Ada yang torikoh zikirnya solawat. Jadi toriko tapi zikirnya solawat. Di toriko itu yang di, diandalkan solawat. Tahlil, tahmid, tasbih biasa. Seperti orang lain. Seperti orang lain. Ada toriko yang zikirnya tahlil. Takbir, tahmid, itasbih bahkan enggak. Biasa. Tasbih, tahmid biasa. Pokoknya la ilaha illallah. Udah itu aja. Ini pokoknya. Yang lain biasa dibacanya. Solawat pun dibaca biasa. Biasa. Tidak diperbanyak. Yang diperbanyak adalah tah tahlilnya. La ilaha illallah. Itu yang diperbanyak. Ada lagi torikoh ya. Yang diperbanyak itu tahmidnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang banyak. Bahkan tahlilnya dibaca biasa, standar biasa. Banyak tapi standar biasa. Solawatnya juga standar biasa. Kenapa? Karena pendiri torikohnya halnya seperti itu. Kondisi jiwanya itu lebih hidup kalau kena solawat. Yang satu lebih hidup kalau kena kalimat tahmid. Satu lebih hidup kena kalimat tahlil. Beda beda. Nah, setiap murid tinggal cari yang cocok sama hatimu tuh yang mana tuh sebetulnya. Dulu kalau Anda sekolah, itu kan ada e, tes IQ. Betul kan? Untuk penjurusan. Ada IPA, ada IPS, ada bahasa, macam-macam betul kan? Penjurusan. Nah, penjurusan itu sebetulnya untuk ngetes toh. Bakatmu ini cocoknya masuk bidang apa? Enggak butuh cerdasnya loh. Kamu ini cocoknya di bidang apa? Saya tes IQ, kalau sekarang masih bisa saya temukan, Hasil tes EQ saya itu kemampuan berbahasa, berbahasa mentok. Jadi sampai pol, mentok. Kalau ada angka lebih akan lebih itu. Mentok kemampuan berbahasa. Tapi saya ngeyel masuk IPA, nggak mau masuk IPS. Kenapa? Kesannya di IPS kita bodoh budu gitu. IQ ya. e rendah. Kesannya dulu SMA kan seperti itu. Masa saya kok masuk IP, IPS, maunya masuk IPA. Ujung-ujungnya jadi ustadz penceramah. Kenapa? Torikoh mungkin torikoh bahasa, orang sanggaya matematika. Begitu Paham ya? Jadi ini tes EQ itu untuk mengetes bakatnya orang ini sebetulnya kema kemana. Karena setiap orang itu nggak ada yang bodoh. Setiap orang punya kemampuan lebih, punya kemampuan le lebih. Cuman lebihnya di mana? Ya lebihnya di di mana? Dengan tes EQ untuk kelihatan. Oh, kemampuan dia menghitung lebih. Oh, kemampuan berbahasanya lebih. Nah, itu mulai ditempatkan oleh pakar. Udah, kamu bagian IPA. Oh, kamu IPS. Oh, kamu ber berbahasa. Oh, kamu bio biologi. Ini pantasnya jadi dokter, ini pantasnya jadi insinyur. Oh, ini pantasnya nih bahasa pokoknya, dia kemampuan komunikasi dan lain sebagainya. Dipaskan. Nah, seorang guru yang soleh itu bisa ngerti kemampuan satu persatu manusia. Oh, kamu ini mampunya bukan banyak duduk zikir, tidak betah kamu. Udah zikirmu ini mirip orang lain saja. Habis sholat, subhanallah, tiga tiga, alhamdulillah tiga tiga, ya kan? Allah Akbar tiga. udah itu aja kamu, zikirnya begitu. Solawat pagi 10 sore 10 udah nggak usah banyak banyak malam Jumat aja diper perbanyak standar normal ya standar normal tapi kelihatannya kamu nih kalau disuruh ngosek WC ya kemudian ngepel musola cocok seperti Mas Edwin itu cocoknya begitu tuh ya ngepel musola ini, ini. torikonya begitu Edwin suruh ceramah itu nggak kuat baru berangkat lima hari pulang masuk angin dia ya nggak nggak kuat apalagi Mas Fandi gitu ya Mas Pandi diajak ceramah, masuk rumah sakit, lambungnya kacau itu. nggak kuat gitu ya. Tapi ada lagi yang e, apa namanya disuruh ngepel musola nggak kuat, suruh ngosek WC juga nggak, nggak kuat. Tapi diajak naik mobil keliling dakwah satu bulan walaupun nggak istirahat kuat. Ada yang seperti itu, Mas Eswanto misalnya. Jadi Mas Sis itu kalau disuruh ngosek WC mungkin nggak kuat. Ngepel musola enggak kuat. Tapi kalau disuruh nyupirin ya, suruh nyupirin keliling kemanapun dia ku, kuat. Padahal itu juga capeknya luar Luar biasa. Kenapa? Yaitu halnya pribadi orang satu dengan yang lain beda, beda. Lah yang tahu tuh guru. Dah, kamu torikohnya zikir. Kamu torikohnya cari il, ilmu. Kamu torikohnya nggak ngajar. Oh, kamu zikir. Sekarang ini kamu torikohnya zikirnya istighfar saja. Kenapa? Kakek dosa. Istighfar dulu. Nah, yang satu ini, dah kamu torikohnya banyak alhamdulillah. Rupanya banyak nikmat yang belum disyukuri. Ini kamu banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang satu kamu berbanyak la ilaha illallah. Kenapa? Tauhidnya masih bengkok. Suka ragu, ragu-ragu. Perkuat la ilaha illallahnya sampai tauhidmu betul-betul tidak ada keraguan pada Allah dan hari ah, akhir, surga, neraka, kodok, kodar dan lain sebagainya. Oh kamu ini tori kamu banyak solawat, kamu udah bagus semua. Biar cepat nyambung pada Rasulullah. Perbanyak solawatmu. Ini lebih gampang kamu lewat solawat. Yang tahu adalah seorang guru. Makanya tidak bisa dipaksakan satu orang yang satu dengan orang yang lain harus sama. Sehingga dengan adanya torikoh yang macam-macam, justru itu betul. Begitulah sahabat-sahabat torikohnya juga macam, macam Nanti kita akan jelaskan rebu depan. Seperti apa kupasan ceramah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pada tahun 2006 bulan Februari hari Rabu. Yang saya sempat dulu merekamnya kemudian menukilnya. Saya rangkum, saya sadur, saya nukil di buku saya ini yang berjudul Jalan nan lurus sekilas pandang tarekat Bani Bani Alawi. Buku ini terbit di bulan Rojab. Dulu terbit di bulan bulan Rojab ini. Ini buku saya persembahkan dulu semasa hidupnya Habib Anis dan dan terakhir. Jadi ketika buku ini uh, selesai, kemudian Khotmul Bukhari di Masjid Riyad, kemudian Habib Anis sakit ya, nggak lama meninggal meninggal dunia. Tapi saya minta buku ini selesai Selesai dulu, saya kejarkan biar selesai. Nah ini isinya menjelaskan tentang Torikoh Bani Alawi. Torikoh anak cucu Nabi SAW yang berasal dari Hadramut. Karena anak cucu Nabi itu kan ada di mana? Mana. Nah kebanyakan habaib di Indonesia ini kan asalnya dari dari Hadramut. Makanya kita harus ngerti, apalagi WNI ini, warga negara Indonesia ini kan banyak banyak guru-gurunya Habib ya. Nah, ini torekohnya Habib itu apa toh? Seperti seperti apa gitu. Uh, apakah pakai syarat ini, apakah pakai syarat itu. Jadi jangan sampai tertipu sama orang-orang yang mengaku torikohnya alawiyah nanti ngasih syarat macam-macam begitu ya. Jadi toriko alawiyah itu nggak pakai syarat apa-apa, nggak -apa, pakai A, nggak pakai B, nggak pakai C. Nah, biar jelas nanti ikuti saja kajian ini terus menerus. Saya buat kajian ini satu rebu di Solo, kemudian satu lagi di Arroboh Yogyakarta. Nah, kalau di Solo serius, di Yogyakarta saya mau nyantai-nyantai sambil makan sate, ini torikoh makan ya. <laughs> saya makan sate, sambil duduk di mana itu sama teman-teman Jogja, Mas Agus nih dan kawan-kawan insyaallah Allah eh, kita akan bahas torikoh alawiyah. Eh, tapi dengan cara yang santai ya dan nyan, nyantai. Monggo diunjuk minumnya. Saya ini begini nyindir, saya beliau-beliau nggak dikasih. Ya. Mas Agus minum saya dan Mas Agus dan Habib Umar ini belum dikasih minum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjut dikit? Mau? Saya masih ingat keterangan almarhum Habib Anis. Habib Anis pernah menjelaskan di Zawiyah Masjid Riyadh ketika menjelaskan torikoh, menjelaskan torikoh. Ada seorang Habib di acara akad nikah di Bangil, Jawa Timur saat Habib Anis itu hadir di acara akad nikah di Bangil di Jawa Timur, ada seorang Habib di situ ditanya, saya lupa namanya ya. Apa itu torikoh Habib? Apa itu syariat? Apa itu hakikoh? Maka Habib ini jawabnya sesuai dengan acara akad nikah. Beliau ngomong begini, kamu tadi mengikuti prosesi pernikahan? Iya Habib. Ada saksi, ada ijab kabul, ada maharnya. Iya saya ikuti Habib. Nah, itu syarat-syaratnya itu ada saksi, ada ijab kabulnya, ada maharnya itu ya. Saya ada yang mengucapkan nikahkan, saya terima. Kemudian saksinya dua saksi, ada mahar. Itu namanya syariat. Itu namanya syariat. Nah prosesnya saksi dihadirkan, ya kan? Kemudian wali menikahkan, saya nikahkan kamu. Ya, yang dinikahkan ucapkan, saya terima nikahnya. Lah itulah yang namanya torikoh. Itulah yang namanya torikoh. Lah hakikatnya Nanti manten tuh masuk kamar, lampu dimatikan. Nah itu hakikatnya itu. Nah, hasilnya itu di kamar itu hasil daripada ijab ijab kabul. Paham tidak maksudnya? Ini jelas saya kasih apa pemahaman seperti ini juga diem ngantuk gitu kelihatannya ini. Eh, itu itu yang namanya hake, hakikat. Nah, kalau nggak pakai ijab kabul langsung ke kamar kan rusak ini. Namanya bukan bukan bukan hakikat kan, itu tipuan. Jadi kalau ada orang nggak pakai ijab kabul kota atau ke kamar berhubungan dengan yang lain, ini tidak tidak hakikat itu. Nah banyak orang tuh yang tertipu gitu, tidak sholat, merasa lihat lihat cahaya, tidak puasa, Ramadan merasa nanti lihat, wah bayangan manusia berjubah, <laughs> masya Allah. Ada lagi yang apa namanya nggak nggak sholat, nggak puasa, dia mengatakan saya udah bisa lihat Ka'bah, Ka'bah nanti saya mau tonton gitu kan ya, saya udah bisa lihat Ka'bah ini. Ini namanya orang bukan lihat hakikat itu, itu tipuan. Hakikat itu hanya akan dicapai dengan syari syariat. Itu hakikat. Jadi walaupun walaupun masuk kamar kalau nggak pakai ijab kabul, nah itu bukan hakikat pernikahan, itu palsu. Itu pal palsu. Lah torikoh ini harus dijalani dengan benar. Nah, tidak mungkin bisa bertorikoh kalau tidak bersyariat. Makanya tekanan setiap torikoh manapun, setiap torikoh manapun tekanannya adalah syariat. Harus punya il ilmu. Masih ingat lagunya Gus Dur itu? Coba dinyanyikan. Gimana lagunya? ana, Hah? Lupa? Ngawiti engsun ngarasi iran, Terus Kelawan marang pangeran terus matan terus Lino wengine Terus Raja Nita syariat Terus Ngeng Co Sengsara bakal sengsara terus Quran hadis marang liyane dewe ke Yen isih kotor ati akale terus Aku wis lali apa teruse gitu ya Itu kan gambaran jangan hanya belajar syariat bela belaka tanpa mengamalkan torikohnya Umum syariat dipelajari tapi toriko nggak dija, dijalankan. Nanti nggak ketemu hake, hakikat. Akhirnya cuman pegang syariat, ya pegang syariat, justru nyala-nyalakan orang lain. Padahal syariat itu kalau dijalankan betul, pasti orang akan menghargai orang lain. Orang akan semakin merendahkan diri. Orang akan selalu husnudzon pada orang orang lain. Itu Toriko itu begitu. Jadi syariat itu diamalkan dengan cara yang betul. Diamalkan dengan cara yang betul. Tapi ingat, syariatnya dulu. Syariatnya harus bah, banyak. Nah sekarang terjadi ketimpangan. Yang satu nggak jalankan syariat, gayanya hakikat. Ya, yang satu gayanya syariat, tapi nggak pernah bertoriko sehingga nggak dapat hake, hakikat. Timpang, nggak boleh begitu. Nah, seorang sufi, seorang salik, dia menjalankan semuanya. Syariatnya mapan, torikohnya dilakoni sehingga hakikatnya dia ada dapat. Sama ngasih contoh dikit gini. Ada orang mau berangkat ke umroh lah, mau umroh. Cuman ngumpulkan data biru umroh. Ngumpulkan data sana, data sana, data sana ini umroh biaya sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian. Berangkat tidak kira-kira dia? Gak berangkat. Judulnya cuman mengumpulkan data. Lah itu loh, santri cari ilmu yaitu Cuman mengumpulkan data, data sholat, data puasa, data zakat, data bla bla bla bla. Bagus, sudah mengumpulkan data. Cuman saya yang mandek di situ. Tujuanmu ini bukan mengumpulkan data, kamu kan pengen berangkat umroh. Ya udah, daftar toh ya. Pilih aja salah satu, daftar. Kamu cocoknya lewat mana toh? Oh lewat biro ini. Ya wes daftar toh. Syaratnya dipenuhi. Lah itu mendaftar, memenuhi syarat, mempersiapkan segala sesuatu, terus berangkat. Lah itu namanya tori toriko. Sampai di Medina ziarah Nabi, sampai di Mekah melakukan um, umroh. Lah itu namanya hake, hakikat. Hakikatnya itu. Seperti juga orang mengerti yang namanya e, Ka'bah. Namanya Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu syari syariat. Dia torikoh, jalan ke sana lihat Ka'bah. Ya, berangkat sampai Mekah, masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Ini namanya tori torekoh. Lah hakikatnya kalau dia udah tawaf, udah megang-megang Ka'bah itu baru tahu tahu nanti itu hake, hakikatnya apa. Ya, hakikatnya Ka'bah itu apa? Tahunya kalau udah dia tawaf, udah sholat di depan Ka'bah langsung, dia udah megang-megang Ka'bahnya, lah dia akan tahu hake, hakikat. Nah, sementara ini banyak orang yang yang cuma ngomong toriko, toriko, toriko, tapi dia sendiri nggak jalankan toriko. Paham ya? Saya bertoriko, bertoriko, bertoriko. Tapi yang haram ya dilek. Ya, haram ya di, dilek. Tapi ngakunya tori, toriko. Toriko, toriko, toriko. Tapi ngajari musuhi yang lain. Eh, ini bukan <laughs> tori, toriko. Enggak seperti itu. Wah hakikat. Hakikat dari mana? Sholat saja takbir masih artinya penuh macam-macam. Kok udah bisa hake? hakikat. Susah itu. Hakikat itu hanya miliknya aulia, usolihin. Karena hakikat itu hadiah dari Allah untuk orang-orang yang udah betul-betul menekuni yang namanya toriqoh. Berarti kalau e, udah dijelaskan begini, toriqoh itu kan bukan bukan buatan manusia atau bu, buatan ulama. Toriqoh itu memang betul-betul ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya toriqoh itu perjalanannya sahabat gitu loh. Sahabat ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begitu. Ya, dicontoh oleh generasi beri berikutnya. Eh, itu menjadi tori toriko. Perlu dibacakan sedikit. Jam berapa ini? Ada yang bawa jam? Ya, ini saya harus ramah di Sukoharjo ini. Ya, saya tidak terasa ini mungkin saya ngomong sekitar 30 menit atau 40 menit. Betul? Hah? 40 menit ya? Sudah cukup cukup lama loh 40 menit itu. Enggak kerasa lama. Ya, jangan enggak kerasa, enggak normal berarti. Ya. Enak bahas toriko ini. Mau nih buat kajian tetap mau enggak ini? Ada yang mengkaji begini? Belum ya, belum ada yang mengkaji begini kan? Insya Allah kita akan kaji. Ini juga apa namanya cara saya untuk membuat Pak Agus tuh sering-sering ke Solo gitu. Biar kangen sama kajian yang satu ini. Ini kajian ini kan seperti kalau yang Jumat itu kan terlampau luas ya umum. Kalau ini kan nggak terlampau banyak. Jadi saya ngomongnya bisa bebas itu bisa leluasa leluasa. Kan kelihatan nih anak-anak muda nih. Paling yang tua satu dua, Pak Subakir itu paling yang tua itu. Ya Pak Subakir ya. Akhirnya jadi muda gara-gara kumpul anak muda terus. Ya, ini beliau-beliau ini kan rodok tua, ini ini tua banget. <laughs> seumur Pak Pak udah undi itu kan. Nah, insya Allah kan kalau orang yang nggak banyak gini ngomongnya enak, ngomongnya eh enak bisa lebih uh, fokus. Nanti juga kalau ada yang nanya jadi gam, gampang. Cuman kalau saya kelamaan ngomong di sini, ini Pak Sis ditelepon-telepon terus sama panitia nih. Panitianya pusing gitu. Habibnya masih ngajar, mumet dia nih. Lah kok kene jam piro nanti begitu kan? Insyaallah saya mau ajak Pak Agus ikut sebentar deket Pak ke Sukoharjo situ aja kok. Jelas semuanya? Nah, Rebu depan eh, apa namanya? Datang ke sini, ajak temennya boleh. Kita akan bahas tentang tori Toriko Dan spesiali eh, khusus ya, terkhusus kita yang bahas Toriko alawiyah Nah, apa itu Alawi ya? Apa itu Alawi? Apa itu Habib dan seterusnya? Kita akan lanjutkan dalam episode-episode yang selan selanjutnya.